diprakarsai oleh relawan peduli dakwah. Atas perhatian dari kita semua, kami ucapkan banyak terima kasih. you. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, disampaikan sekali lagi kepada saudara-saudara kami sekalian, kepada warga kaum muslimin dan muslimat untuk segera menuju lapangan masjid karena sesaat lagi acara kita mulai kami juga mengundang secara khusus kepada saudara-saudara kami anggota Tentara Nasional Indonesia mungkin bisa duduk-duduk bersama warga untuk bersama-sama mendengarkan tausiah dan nasihat-nasihat dari Ustadz. Kami persilahkan Suwardi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kemudahan yang diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita kembali dikumpulkan di tempat yang sangat mulia ini di salah satu dari rumah-rumah Allah untuk bersama-sama mendengarkan tausiah atau nasihat dari ustadz kita. Kemudian selawat dan taslim akan senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta kepada seluruh umat Islam yang selalu istiqamah di atas jalan yang lurus hingga kiamat kelak insyaallah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan kami dari relawan peduli dakwah yang alhamdulillah kami sudah berada di Kota Palu sekitar mulai tanggal 30 atau sehari setelah gempa dan tsunami di Palu. Yang jelas bahwa apa yang menimpa saudara-saudara kami di sini adalah merupakan suatu yang sama-sama kita akan pikul bersama. Kebahagiaan kalian adalah kebahagiaan kami dan kesengsaraan kalian adalah kesengsaraan kami pula. Kemudian acara kita hari ini akan ada beberapa sesi. Yang pertama tadi pembukaan sudah kami lakukan, kemudian kedua akan ada pembacaan biografi dari pemateri kita hari ini. Kemudian ketiga acara inti atau tausiah Kemudian yang keempat adalah kuis berhadiah dan selanjutnya pembagian logistik sudah kami lakukan tadi dan langsung kami tempatkan di gudang. Selanjutnya kami akan bacakan sedikit biografi dari pembicara. Biografi singkat Nama beliau adalah Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi Habibahullah Ta'ala Beliau lahir di kota Makassar tanggal 12 Agustus tahun 1976. Aktivitas, aktivitas dan jabatan beliau pertama pengajar pondok pesantren Asunda Makassar. Kemudian kedua mudir markas dakwah untuk bimbingan taklim dan keamanan berpikir. Kemudian ketiga direktur utama Radio An-Nasihah Makassar. Kemudian keempat pembina radio Syiar Tauhid Depok. Kemudian pembina Yayasan Al Muhajirin Wal Ansor Depok. Kemudian pembina Yayasan Al Madinah Solo dan terakhir beliau juga pembina dari Peduli Dakwah. Karya tulis beliau ada sangat banyak sekali. Kami akan menyebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama buku Antara Jihad dan Terorisme Kemudian kedua, pedoman syariat dalam menilai peristiwa. Kemudian ketiga, mencintai dan membela negeri, menjadi warga negara yang baik. Kemudian yang dibagikan hari ini buku renungan bermakna saat musibah melanda. Sebagai tambahan, Al Ustaz Zulkarnain Muhammad Sulusi merupakan pembicara tetap dari Mabes Polri untuk masalah terorisme. Jadi beliau sudah keliling di beberapa di beberapa kota dan diundang oleh oleh Mabes Polri untuk memberikan materi tentang terorisme. Kemudian yang terakhir beliau banyak menimba ilmu di negara Timur Tengah, terkhusus negeri Yaman dan Arab Saudi. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, Marilah kita bersama-sama mendengarkan tausia yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Jurkarnain Muhammad Solusi Hamidahullah Ta'ala. Dengan hormat kami bersilakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat Walhamdulillahi fi kullil halat Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Syahadatan أرجو بها النجاة في يوم الملمات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخير البريات صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ما دامت الأرض والسماوات وسلم تسليما كثيرا أما بعد بابا بابا إبو إبو saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah di sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang baik ini di suasana yang baik dalam rangka kita saling berwasiat, saling nasihat menasihati di atas kebaikan dan saling berwasiat di atas kebaikan dan ketakwaan ini itulah sebab tegaknya langit dan bumi itu adalah wasiat Allah kepada seluruh makhluk yang terdahulu maupun yang datang belakangan Allah firman walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian wahai umat Islam supaya hendaknya kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kehidupan dunia ini adalah salah satu ketetapan yang Allah gariskan atas kita semua sudah ditentukan di mana dan bagaimana serta apa yang akan kita hadapi di masa-masa mendatang. Sebelum kita menjadi janin di perut ibu di alam ruh itu sudah ditentukan siapa yang penduduk sorga, siapa yang penduduk neraka. Ketika kita berumur 120 hari, Allah mengutus malaikat kemudian meniupkan ruh ke dalam janin dengan empat perintah. Dicatat amalannya, ajalnya, rezekinya, dan dicatat dia orang yang beruntung atau merugi. Dan ketika seorang meninggalkan dunia ini, juga hanya ada dua golongan. Ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Ketika dia di alam kubur, ada dua golongan. Ada yang beruntung, ada yang merugi. Dan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada dua golongan. Ada golongan kanan, ada golongan kiri, faminhum syakiyun wa minhum sa'id di antara mereka ada yang merugi di antara mereka ada yang beruntung farikum fil jannati dua farikum fis sa'ir satu golongan berada di dalam surga dan satu golongan berada di dalam neraka yang menyala-nyala iya maka ini semuanya ketetapan-ketetapan Allah sudah tetapkan tapi dengan rahmat dan karunia Allah kita hidup di atas muka bumi ini tidak dibiarkan begitu saja. Ditunjukkan untuk kita jalan yang lurus. Diterangkan kepada kita agama yang terang. Sehingga seorang itu bisa melihat jalan-jalan keselamatannya, jalannya yang mengantar kepada Allah dan kepada negeri akhirat. Kereta dunia ini tidak usah terlalu dipikirkan. Seorang ingin duduk di atas hamparan tenda seperti ini, di bawah tenda atau dia ingin duduk di bawah rumah yang megah dia bergeliman dengan harta atau orang yang fakir dia seorang yang memiliki kedudukan atau seorang yang berstatus biasa saja itu tidak berpengaruh untuk dirinya bukanlah penentu kebahagiaan atau kerugiannya bukanlah penentu kebahagiaan atau kerugiannya tapi yang paling pokok adalah bagaimana seorang itu mengenal jalannya yang dengannya dia selamat. Bagaimana dia mengenal jalannya yang mengantar dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengantarnya kepada negeri akhirat. Itulah pokoknya. Karena itulah jalan keselamatan sudah digariskan. Iya. Sudah diterangkan dan kita di dalam sholat lima waktu diperintah paling sedikit membaca Al-Fatihah sebanyak 17 kali di 17 rakaat. Di surah Al-Fatihah itu kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berilah kami hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Supaya kita tetap di atas jalan ini. Diberi petunjuk mengenal jalan tersebut. Inilah jalan yang lurus namanya. Inilah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat terhadap mereka. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat terhadap mereka. Iya. Jadi apabila seorang sudah mengenal jalan tersebut dan dia mengenal apa yang mengantarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat maka itulah hakikat dari keselamatannya itulah hakikat dari kebahagiaannya walaupun di dunia ini dia orang biasa saja tapi mungkin dia bisa menjadi orang yang paling bahagia hatinya orang yang paling kaya di antara seluruh manusia yang hidup Jangan disangka kekayaan itu dengan banyaknya harta benda. Belum tentu orang yang memiliki harta benda dia kaya. Bahkan hakikat kekayaan adalah kekayaan yang berada di dalam hati. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal gina an kathratil arab, innamal gina gina an-nafs." Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Tapi kekayaan itu adalah kekayaan di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa. Nah, itu kekayaan yang sebenarnya. Dia mau di kondisi apapun, dia bisa menjadi orang yang sangat kaya, orang yang sangat berbahagia. Dia mengenal jalannya, dia mengenal kebahagiaannya, dia mengenal hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalan keselamatan ini inilah jalan yang harusnya selalu kita pegang, selalu kita tempuh. Sebab kalau kita tidak menempuhnya, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan untuk kita semua ancaman di belakangnya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu." min qabli an ya'tiyakum al'adabu thumma la tunsarun واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون Bertobatlah kalian semua, kembalilah kalian semua kepada Allah dan selalu berserah diri kepada Allah. <clears throat> Sebelum datang suatu siksaan lalu tidak ada penolong bagi kalian. <clears throat> Dan ikutilah hal yang terbaik yang Allah turunkan kepada kalian sebelum datang siksaan yang bersifat tiba-tiba kalian tidak pernah menyadarinya ini penjelasan jalan keselamatan tiga jalan keselamatan sekaligus peringatan sekaligus peringatan sebab menyelisihi tiga jalan ini keluar dari tiga jalan ini ini hal yang bisa mendatangkan adab untuk siapapun. Sebab Allah mengingatkannya. Min qabli ayyatiyakumul adab sebelum datang kepada kalian siksaan, thumma la tunsurun. Kemudian kalian tidak ada penolongnya. Min qabli ayyatiyakumul adab baghtah wa antum la tash'urun sebelum datang siksaan itu tiba-tiba dan kalian tidak menyadarinya. Maka disebutkan tiga jalan keselamatan. Yang pertama wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian semua kepada Rabb kalian. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu bagaimana caranya? Iya. Yaitu dengan dia bertobat kepada Allah. Dia melaksanakan segala ketaatan. Meninggalkan segala yang dilarang dan dia selalu menghadapkan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syirikat baginya. Demikianlah saya diperintah dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah. Maka ini tiga hal yang menyelamatkan. Yang pertama berinaba kepada Allah, kembali kepada Allah. Yang kedua wa aslimu lahu dan selalulah berislam kepadanya. Selalu berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepadanya. Iya. Kita ini manusia ada keterbatasan. Kita ini manusia ada keterbatasan dan kita ini diciptakan oleh Allah dalam kondisi lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam dalam keadaan lemah, semuanya lemah. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu. Dia yang memberi, dia pula yang mencabutnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha Ya Allah yang maha memiliki kekuasaan Engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki Engkau mencabutnya dari siapa yang kau kehendaki Engkau meninggikan siapa yang kau kehendaki Dan kau menghinakan siapa yang kau kehendaki Semuanya di tangan Allah Karena itulah kewajiban kita dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Berserah diri kepadanya Itu bentuknya dalam artian yang paling pokoknya di dalam agama. Karena hal yang membedakan antara muslim dan kafir, hal yang membedakan antara muslim dan musyrik itu masalahnya jelas. Seorang muslim itu ibadahnya hanya kepada Allah. Iya. Di kondisi dia mendapat kelapangan, dia beribadah hanya kepada Allah. Di kondisi dia sedang kesusahan, dia juga beribadah kepada Allah. Di kondisi dia bersemangat ibadah kepada Allah. Di kondisi terpaksa dia juga beribadah kepada Allah. Di segala keadaan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu pokok keislaman. Itu namanya berserah diri kepada Allah. Dan berserah diri kepada Allah dia juga melaksanakan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Berserah diri kepada Allah, dia benarkan apa yang Allah beritakan, apa yang Rasulnya kabarkan. Iya. Nah, ini jalan keselamatan yang kedua. Kemudian jalan keselamatan yang ketiga, wattabi'u ma wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah hal yang paling baik yang diturunkan kepada kalian dari Rob kalian. Nah, ini yang ketiga. Mengikuti apa yang diturunkan dan diperintahkan kepada kita. Jadi ada perintah, ada larangan. Iya. Perintah Allah yang paling utama adalah tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah. Dan larangan Allah yang paling besar adalah berbuat kesyirikan. Larangan Allah yang paling besar adalah apa? Adalah berbuat kesyirikan. Nah, ini harus dipahami. Kalau dia muslim atau muslimat, itu harus tahu bahwa dosa yang paling besar adalah dosa berbuat kesyirikan. Jadi kalau ada yang menyembelih dia menyembelih untuk pepohonan, untuk gunung, itu dosanya lebih besar daripada dosa perzinahan. Lebih besar daripada dosa dia membunuh seluruh manusia. Dia menyembelih seekor ayam, ya. Atau dia mengambil sebutir telur, dia peruntukkan untuk selain Allah, itu hukumnya dia kekal di dalam neraka selama-lamanya tidak keluar dari. Tapi kalau orang membunuh, orang membunuh dia masih muslim. Kapan dia bertobat diterima tobatnya? Atau dia meninggal sebelum dia bertobat, disiksa masuk ke dalam neraka, maka dia hanya disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Nanti dikeluarkan masuk ke surga. Tapi kalau orang yang memberi telur itu tadi kepada selain Allah, itu hukumnya dia kekal di dalam neraka tidak akan keluar dari yang selama-lamanya. Ini keislaman harus dipahami apa itu Islam. Di dalam Al-Quran Allah firman, Innahu man yushrik billah, Fakada harram Allahu alaihi al-jannah, wa ma'wahu al nar wa ma'li al zalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah haramkan untuknya sorga dan tempat tinggalnya dalam neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Iya. Karena itu kita harus selalu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha merahmati hamba-hambanya. Bumi ini telah diperbaiki untuk kita, diperindah dan dipercantik. Tapi ketika manusia merusaknya, dari situlah datang ujian dan cobaan. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah bumi ini diperbaiki. Bumi sudah diperbaiki oleh Allah, dengan segala kebaikan, keutamaan. Bumi telah diperbaiki oleh Allah, diutus kepada kita Nabi Muhammad membawa agama yang lurus, diturunkan kepada kita Al-Qur'an, menjelaskan segala menjelaskan segala kebaikan. Maka kalau kita berpaling darinya, itu namanya kita merusak bukti ya, bumi ini. Kita beribadah kepada selain Allah itu merusak bumi ini. Iya. Jadi Jalan keselamatan yang ketiga, wattabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah yang terindah, yang terbaik dari apa yang diturunkan oleh Rabb engkau kepada engkau Nabi Muhammad. Iya. Demikian pula melaksanakan sholat lima waktu. Iya. Kemudian dia juga berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, berhaji bagi siapa yang mampu, berbakti kepada orang tuanya, bertutur kata yang baik, ya, dan diharamkan mendekati dosa-dosa besar. Diharamkan mendekati dosa-dosa besar. Bahkan dosa kecil sekalipun dia tinggalkan hal tersebut. Ah, inilah namanya jalan keselamatan. Ini sudah tiga. Kemudian yang keempat dari jalan keselamatan untuk seorang muslim dan muslimat adalah dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini harus bersyukur di segala keadaan. Dapat nikmat kita membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya untuk Allah yang dengan nikmat Allah segala hal yang salih menjadi sempurna. Ketika kita mendapatkan ujian, kita juga memuji Allah. Kita berkata Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya untuk Allah di segala keadaan. Di segala keadaan. Ya. Allah itu dipuji walaupun kita dipuji. Ya. Mungkin di tengah ujian ini terbuka untuk kita berbagi kebaikan hal yang tidak dibukakan ketika kita tidak mendapatkan ujian. Ya. Tapi ini perlu dipelajari. Makanya di buku yang dibagikan, di buku yang dibagikan ini, ini saya sebutkan di apa namanya di bab atau di di pembahasan yang kelima atau pembahasan yang ke uh, tiga dari buku ini beberapa hikmah dan manfaat di belakang musibah dari halaman 86 silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian baca saya sebutkan lebih daripada 20 manfaat di belakang ujian dan cobaan ya. dari pengguguran dosa, pengangkatan derajat, orang semakin dekat kepada Allah, ya dan seterusnya. Maka itu hal-hal yang harusnya membuat seorang lebih apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di halaman 60 dan seterusnya itu saya sebutkan bagaimana cara, bagaimana jalan keselamatan sehingga seorang itu terhindar dari musibah dan malapetaka. Iya. Baik. Tadi saya sudah sebutkan tiga ya dari dua ayat di surat Zumar. Kemudian sudah saya terangkan tentang masalah syukur. Demikian pula dari jalan keselamatan itu adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah. Iya. Dia selalu berkata astagfirullah, saya, berhul, saya memohon ampun kepada Allah dan saya bertobat kepada Allah. Nah, ini istighfar ini ini adalah hal yang menyelamatkan seorang hamba. Iya. Sebab yang menyebabkan musibah dan malapetaka itu tertolak dan dihindarkan dari seorang hamba. Karena itulah orang-orang kafir Quraisy mereka ini lancang luar biasa menantang Allah orang-orang kafir Quraisy. Mereka berkata, Ucapannya disebut dalam Al-Quran. Wa qalu Allahumma in kana hadha huwa al haqqa min 'indik famtir alayna hijaratan min as-sama' aw i'tina bi alim. Mereka berkata, "Ya Allah, kalau memang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar, maka hujani kami batu dari langit atau datangkan siksaan yang pedih." Mereka menantang Allah. Kaum Quraisy. Tapi kenapa orang-orang kafir Quraisy tidak langsung disiksa waktu itu? Tidak langsung diturunkan musibah dan petaka? Allah terangkan sebabnya di ayat setelahnya. Wa ma kana Allahu wa anta fihim. Wa ma kana Allahu yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka wahai Nabi Muhammad sepanjang engkau masih berada di tengah mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang para sahabatmu masih beristighfar. Iya. Jadi kalau di tengah kita masih ada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menegakkan agama, orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, maka itu dari sebab yang mengangkat musibah dan malapetaka. petaka. Nah, ini diantara jalan keselamatan. Memperbanyak tobat kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat ini ibadah yang sangat indah. Ibadah yang sangat indah. Kita ini hidup di dunia hanya sementara. Tatkala kita berada di sebuah tempat, terjadi musibah banyak menelan jiwa kemudian Allah beri anugerah kepada kita dengan nikmat kehidupan kita masih hidup masih selamat maka itu adalah sebuah amanah untuk kita semua dan nah, amanah ini hendaknya dipertanggungjawabkan ya, itu amanah agar supaya kita memanfaatkan kehidupan ini lebih baik kita bisa menghiasinya dengan ibadah-ibadah masih dibukakan untuk kita diberi kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kalian itu beruntung. Iya. Kemudian di antara jalan keselamatan adalah seorang itu mengadakan perbaikan, selalu mengadakan perbaikan dia membantu saudaranya amar ma'ruf nahi mungkar kalau ada saudaranya yang jatuh dalam kekeliruan dia ingatkan dia nasihati ya. dia gemar mengadakan perbaikan bukan berbuat kerusakan bukan berbuat dosa dan maksiat tapi dia mengadakan perbaikan nah disinilah lahan-lahan ketaatan subhanallah ya. lahan-lahan ketaatan dan nah, ini juga dari hikmah di belakang ujian dan cobaan Mungkin kalau tidak ada ujian dan cobaan ini, ini kawan-kawan relawan dari berbagai penjuru tanah air, dari luar negeri, ya. Mungkin tidak bisa datang ke sini dan bersyirikat di dalam apa? Di dalam kebaikan. Ya. Dan mungkin kalau tidak ada hal yang seperti ini, ya. mungkin bapak-bapak kita dari aparat keamanan TNI maupun Polri itu juga tidak bersyirikat di dalam kebaikan. Ya. Tapi kondisi genting seperti ini, masya Allah, mereka berada dari berbagai penjuru. Iya. Ikut di dalam merasakan duka damai yang diderita oleh saudara-saudaranya. Maka ini dari pintu-pintu kebaikan. Maka seorang itu selalu dia mengadakan perbaikan. Selalu berbuat hal yang dengannya dia itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa ma kana Allah liyuhlikal qura bi dhulmin wa muslihun. Allah tidak akan membinasakan sebuah negeri walaupun negeri berbuat kezaliman, tidak dibinasakan. Kapan itu? Sepanjang penduduknya masih mengadakan perbaikan. Sepanjang penduduknya masih mengadakan perbaikan. Jadi kalau penduduknya mengadakan perbaikan, maka itu tanda bahwa mereka berada di atas jalan keselamatan. Iya. Kemudian di antara jalan keselamatan adalah berpegang di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pokok. Ya. Dia selalu membaca ayat-ayat Allah, firman Allah. Dia mempelajarinya, tadabur terhadap kandungannya, mengamalkannya. Dan dia juga mengamalkan, mempelajari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mengamalkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu dia berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dia dari musibah dan malapetaka dan membukakan untuknya berbagai kebaikan. Nah, itu jalan keselamatan namanya. Allah firman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran maupun Sunnah, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Allah jamin. Tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Tapi sebaliknya waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Tapi barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka untuknya kehidupan yang sempit. Diberi kesempitan dalam hidup. Ya. Sebagian ulama ada mengatakan dia ketika di alam kubur dihimpit kuburannya itu. Ya. Jasadnya itu dihimpit oleh kuburan sehingga lepas tulang belulangnya. Itu salah satu jenis siksa yang dikubur. Jadi kalau dia berpaling dari mengingat kepada Allah, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Wanahsyuruhu يَوْمَ الْقِيَامَةِ ama. Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. قَالَ Rabbi lima hasyartani ama wa qad kuntu Dia berkata, "Wahai Rabbku, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal kami dulunya melihat." <clears throat> Iya. Maka <clears throat> Allah berfirman, "Kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalikal yawma tunsa." Demikianlah telah datang kepada mu ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya, kamu meninggalkannya. Maka pada hari ini kamu juga ditinggalkan, kamu juga dilupakan. Iya. Seorang dibalas sesuai dengan jenis amalan yang dia lakukan. Maka ini beberapa jalan keselamatan, pintu-pintu ketaatan. Pintu-pintu ketaatan. Ya, tidak ada kesedihan di atas kehidupan dunia ini. Sepanjang suara itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Itu Allah jamin akan diberikan. Ya. Kalau kita tidak mendapatkannya, itu artinya kita harusnya memperbaiki dari diri diri kita ini. Kehidupan di dunia ini sementara, cuman saat-saat saja. Kalau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu merasa seakan-akan hidup di dunia cuma satu hari. Seakan-akan hidup di dunia cuma satu hari. Sebagian orang menyangka cuma setengah hari. Iya. Cuma setengah hari. Maka hari-hari kehidupan ini jangan kita telantarkan. Dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Kalau seorang itu mendapatkan ujian di dunianya, jangan sampai agamanya kena ujian juga. Bagaimana agamanya kena dunia, kena ujian? Dia sudah kena ujian di di, dunianya, ya. Tapi dia juga lalai dari sholat, lalai bertobat, lalai berdikir, lalai dalam mengingat Allah. Ini namanya kena ujian juga di agama ya. Dan musibah pada agama seorang itu itu lebih besar daripada musibah yang menimpa harta pada seorang. Iya. Maka ini beberapa kalimat ringkas tausiah dan wejangan seputar jalan-jalan keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang salih, hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang bersabar dan riba terhadap segala dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk semuanya dan juga saya berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita di atas kebaikan dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama dan sifat-sifatnya semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita dan mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan dan menjauhkan kita semua dari segala siksaan di kehidupan dunia ini dan menjauhkan kita dari siksaan api neraka kelak di kemudian hari innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam baik ini mungkin yang bisa saya sampaikan dan saya tutup dengan uh, doa yang sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, ketika beliau menutup majelisnya Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata sangat sedikit Nabi itu duduk di sebuah tempat di sebuah majelis kecuali beliau berdoa dengan beberapa doa. Nah, ini adalah doa yang saya akan bacakan. Allahumma inna nas'aluka min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah kami memohon kepadamu rasa takut darimu yang menyebabkan kami itu dipisahkan dari dosa dan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi Ya Allah kami memohon kepadamu dari ketaatan yang menyebabkan kami bisa sampai ke surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah kami memohon kepadamu dari keyakinan yang menyebabkan ringan segala musibah-musibah dunia itu. Wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, berilah kami ini kenikmatan dengan pendengaran kami, pelihatan kami dan kekuatan kami selama kami hidup. Wajal berwaris minna dan jadikanlah pewaris dari hal itu semua adalah dari kami. Wajal ta'rana ala man zalamana dan jadikanlah pembalasan kami terhadap orang yang membalimi kami wansurna ala man adana dan tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami wala taj'al musibatana fi dirina. ya Allah jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami di dalam agama kami Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah jangan engkau jadikan akhir dari ilmu kami adalah dunia. Ya. Akhir dari ilmu kami dan tujuan kami adalah dunia.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 Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Siapa? orang? Hah? Ya, ini ada pertanyaan ya terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi. Siapa saja yang bisa menjawab? Ada 10 hadiah untuk 10 orang yang bisa menjawab. Pertanyaan satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Ya. Jadi lima-lima ya. Lima-lima. Baik, saya mulai dulu dari jemaah laki-laki. Di depan, di belakang, atau di mana saja. Siapa yang mengangkat tangan? Ya. Tadi saya sebutkan dua ayat di awal pertemuan dari surah zumar Dan di dua ayat itu saya terangkan ada tiga jalan keselamatan. Ada tiga jalan keselamatan. Saya minta satu saja. Silakan. Kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah, linaba kepada Allah, benar. Yang kedua, ibu-ibu, yang kedua. Coba ibu-ibu yang di belakang. ibu yang berdiri itu benar. berserah diri kepada Allah wa aslimu lahu benar wa aslimu lahu yang ketiga bapak-bapak lagi yang ketiga dari Zumar, surah Zumar tadi silakan Nah, bukan banyak istighfar. Saya ulangi pertanyaannya. Ada tiga sebab keselamatan, ada tiga jalan keselamatan dari dua ayat yang saya bacakan tadi di surat Zumar. Yang ketiga, sekarang yang ketiga. Ah, ini yang ketiga agak susah ya. Enggak <laughs> yang yang ini loh. Bukan dari relawan ya. Kalau relawan <laughs> nggak boleh menjawab. <laughs> Baik. Yang ketiga, Ya kalau saya yang jawab nanti bapak dan ibu yang yang yang beri hadiah ke saya. Ya kena denda nanti. Ibu-ibu ada yang bisa menjawab yang ketiga? Yang ketiga tadi, ibu-ibu. Silakan yang di depan. Ya, masya Allah. Mengikuti hal yang paling baik dari apa yang diturunkan oleh Allah. Itulah melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Benar, jawabannya benar. Ya baik. Berikutnya, saya sebutkan juga tadi di antara jalan-jalan keselamatan selain daripada ini, selain daripada tiga, saya terangkan tadi beberapa jalan keselamatan yang lain selama pertemuan ini. Silakan siapa yang ingin menyebutkan dari bapak-bapak? Ya, silakan. Tapi jangan lihat buku ya. ya <laughs> lihat catatan. Memperbanyak eh, bertobat kepada Allah, memperbanyak syukur. Baik, memperbanyak tobat kepada Allah, benar, sudah. Adik apa? Coba. Hah? Sama jawabannya. Ada yang punya jawaban? Hah? Silakan, Bapak. Banyak Memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah kepada Allah. Ada yang lebih ibadah itu kan luas, banyak sekali ibadah ya. <laughs> ibadah luas. <laughs> Baik, silakan. Memperbanyak istighfar Memperbanyak istighfar. Itu tadi disebut tobat dan ya, istighfar. Sama ya? Ada yang lain? Uh, yang sudah menjawab sudah ya? Silakan. Di ibu-ibu dulu di belakang, ibu-ibu. Baik, silakan. Masya Allah, benar jawabannya. Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Alaihi Diambil hadiahnya. Ya ibu-ibu lagi satu. Uh, di sebelah sana ibu yang pakai cadar. Tidak berbuat kesyirikan. Baik, keimanan kepada Allah tidak berbuat kesyirikan, benar ya? Terus eh, bapak-bapak di sebelah kiri ada Ayo silahkan bapak-bapak dari jalan-jalan keselamatan yang kita kita sebutkan tadi. Ini kurang berapa orang? Kurang berapa orang? Masih empat lagi. Sini satu. Yang sudah menjawab, tidak menjawab lagi ya. <laughs> Mensyukuri nikmat Allah. Ya bersyukur terhadap nikmat Allah benar. <clears throat> Ibu-ibu masih ada? Silakan. Ibu-ibu yang di depan. Masya Allah, selalu mengadakan perbaikan. Benar. Masih ada yang lain, ibu-ibu? Silakan, ibu di di depan. Kita memperbanyak mengingat Allah yang mengadakan zikir. Ya banyak berzikir kepada Allah benar ya, banyak berzikir dan mengingat Allah benar. Baik, masih ada lagi? Silakan. Bapak lagi satu. baik memperbaiki keimanan kepada Allah benar diberi Masya Allah Baik Jadi eh, selesai ya Kamu ajar selesai Bisa nggak anak dua orang mungkin Baik ini pertanyaan khusus untuk anak kecil Anak-anak Satu anak laki-laki satu anak perempuan Ya, angkat tangan dulu anak perempuan yang mau menjawab. Ayo, ah, iya, iya, iya, langsung. Angkat ah, tangan dulu. Berdiri dulu, berdiri dulu. Di, ditanya dulu. Ya. Baik. Pertanyaannya? Uh, sebentar. Ini pertanyaan baru. Dengar pertanyaannya. Dengar pertanyaannya ya. Di mana Allah? Di atas. benar, jawabannya dikasih, masya Allah. Iya. <laughs> Kalau anak kecil itu kalau ditanya di mana Allah selalu benar jawabannya. <laughs> Tapi kalau sudah besar ditanya di mana Allah, belum tentu benar jawabannya. Kenapa? Terlalu banyak nonton film sinetron. Ya. Kan di sinetron Tuhan di mana-mana kan? Tapi kalau anak kecil itu fitrah, dia jawab. Allah di atas itu fitrah. Dan itu benar. Allah itu di atas. Ya, semua orang yang fitrahnya sehat masih bagus pasti akan menjawab Allah itu di atas. Demikian dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis, bahkan hadis, bahkan ayat dan hadis yang menerangkan Allah di atas itu sekitar 2000 dalil. Sekitar 2000 dalil yang menunjukkannya. Baik. Untuk adik lagi-lagi. Siapa yang bisa? Hah? Berdiri dulu, yang berani dulu, yang berani. Jadi saya dahulukan yang berani. Ah, ini ada, <laughs> ya baik, sudah berdiri. Ah. Sebutkan enam rukun iman. Satu. Iman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Iman kepada malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikatnya. Iman kepada rasul-rasulnya. Beriman kepada rasul-rasulnya. Iman, iman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada kode dan kode. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, kodok dan kodam. Terus yang keenam. Yang keenam Beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat, hari akhirat. Masya Allah. Jawabannya benar ya? Tapi itu kadang adik-adik dia menjawab beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat tidak salah ya, tapi kalau bahasa lebih lengkapnya dikatakan beriman kepada hari akhirat. Kalau hari kiamatnya saja itu nanti kalau hari kiamat manusia semuanya akan dibangkitkan. Tapi kalau hari akhirat, akhirat itu masuk juga alam kubur, akhirat namanya. Sebab kubur itu adalah persinggahan pertama kita di akhirat. Baik. Jadi selesai mungkin kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang belum dapat buku boleh silahkan di mengambil dari buku-buku panduan. Dan insya Allah Ta'ala akan datang nanti beberapa buku juga yang lainnya. Ada sebagiannya karya tulis saya, dan juga sebagiannya karya tulis Ustaz-Ustaz yang lain. Mudah-mudahan kalau sudah nyampe di Palu insya Allah bisa dibagikan nanti kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga bisa menjadi bekal yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi uh, apa namanya pelipur duka, pelubur lara untuk kita semua. Hal yang selalu memberikan asa, memberikan harapan untuk kita selalu bersemangat di atas kehidupan dunia ini dan selalu menjadi hamba-hamba Allah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.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 Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah uh, Demikian rangkaian acara